بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik Kita masih melanjutkan bab yang ke-14 ini adalah sesi yang ke-4 di pertemuan yang ke-14 pada kitab yang ke-9 dari program kuliah Mapati Al-Ilm <clears throat> Baik, hadith yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Wa fihi an radhiyallahu anhu. Ya, wafihi dan juga diriwayatkan dalam as-sahih. Juga diriwayatkan dalam as-sahih. As-sahih di sini maksudnya sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Baik, hadis ini di dalam As-Sahih memiliki banyak jalur periwayatan dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa ada lebih dari 30 pendapat di nama beliau dan An-Nawawi sendiri menguatkan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi yang masyhur Abu Hurairah hanya dikenal dengan kunianya saya Abu Hurairah. Dan dia mengatakan bahwa Abu Hurairah itulah namanya. Itulah namanya. Iya. Beliau dari kabilah Daus, Ad-Dausi. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menghafal hadith Beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah di umur yang ke 78. Iya. Apakah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Jawabannya tidak. Masih ada sahabat-sahabat yang riwayatnya lebih banyak dari Abu Hurairah. Seperti misalnya Abdurrahman Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Beliau ini juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis hadith-hadith Nabi. Iya. Hanya saja memang yang sampai ke kita sekarang ini sahabat yang paling banyak riwayatnya adalah siapa? Abu Hurairah. Karena itu di urutan yang pertama sahabat yang meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Sebagaimana kata Syuuti rahimahullah wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabir wa zaujatun nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah kemudian Ibnu Umar. Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Lalu Abu Said Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Itu urutan yang sampai kepada kita. Tapi kalau di masa dahulu yang punya riwayat lebih banyak. Banyak yang melebihi Abu Hurairah. Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi berapa tahun? Empat tahun. Iya. Tapi subhanallah Allah berkahi dari kebersamaan itu dan memang beliau ada kehususan dari sisi kekuatan hafalan. Hanya saja muncul di sini pertanyaan. Kenapa bisa Abu Hurairah hadit-haditnya lebih populer di masa ini? Kalau kita bandingkan misalnya dengan Abdullah bin Amr bin As. Lebih banyak haditnya. Abdullah bin Amr bin As itu dia tinggalnya di Mesir. Setelah wafatnya Nabi, beliau tinggal di mana? Di Mesir. Adapun Abu Hurairah beliau tinggal di mana? Di kota Madinah, Tempat manusia berkumpul tempat manusia berkumpul. Akhirnya murid-murid Abu Hurairah lebih banyak. Yang menyandang riwayat dari Abu Hurairah lebih banyak. Ini yang menyebabkan hadit-hadit Abu Hurairah lebih apa? Lebih terkenal. Jelas ya? Dan umumnya para imam seperti itu. Seperti misalnya Imam Malik. Imam Malik itu dari sisi fikih ada yang lebih ahli fikih dari Imam Malik. Seperti Imam Al-Layth ibn Sa'ad, Abu Harith Al-Fahmi, imamnya negeri Mesir di masanya. Nah, itu satu masa dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i dan Abdullah ibn Wahab. Yang notaben dua orang ini Imam Syafi'i dan Abdullah ibn Wahab dua-duanya berguru kepada Al-Layth ibn Sa'ad dan berguru kepada Imam Malik. Tapi keduanya berkata apa? al layth bin Sa'ad afqah min Malik. Dia lebih fakih dari Imam Malik. Ada yang antum dengar madhab al layth bin Sa'ad di hari ini? Enggak ada. al layth bin Sa'ad tinggalnya di Mesir. Beda dengan Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi keberadaan seorang itu tinggal di sebuah kota, menyebarkan ilmu, itu kadang memberi pengaruh memberi pengaruh. Nah itu seorang penuntut ilmu, kalau dia apa namanya melihat bahwa Allah membukakan untuknya dari penerimaan di tengah manusia, dia duduk di tempat yang orang-orang lebih banyak bisa mengambil ilmu dari. Baik. Jadi katakan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر أشيرتك الأقربين رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika ayat turun dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau berdiri Seraya berkata, Iya. Baik. Jadi sini dikatakan wa anzir ashiratakal akrabin. Al ashira itu wa anzir beri peringatan. Ashira itu keluarga dekat seseorang. Ya, anak dari ayahnya atau kabilahnya itu disebut asyirah. Jadi yang terdekatnya kabilah dia Nabi diperintah untuk memberi peringatan kepada asyirahnya yang terdekat. Iya. <clears throat> Baik. Dan dimaklumi bahwa peringatan kepada asyirah beliau ini penyampaian khusus terhadap mereka. Ya dan perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bentuknya ditujukan pada diri dan keluarga beliau ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan yang sifatnya penyampaian kepada seluruh manusia. Namun di sini diperintah menyampaikan khusus kepada siapa? Kepada asyirahnya, keluarganya yang terdekat. Iya. Pada keluarga beliau yang terdekat. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik di atas sofa, bukit sofa. Lalu beliau memanggil ya sobaha. Itu panggilan orang Arab ya kalau di ada yang memanggil begitu itu diminta untuk berkumpul ada sesuatu yang penting. Ya, maka berkumpul seluruh manusia di Mekah antara dua gunung Akhsyabain iya maka mereka berkata ketika Nabi berkata ya sobaha mereka berkata siapa yang memanggil ini orang-orang berkata Nabi Muhammad maka pada berkumpul semuanya pada berkumpul iya maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana pendapat kalian kalau saya beritakan ada pasukan di kaki gunung sana? Apakah kalian mempercayai saya?" Kata mereka, "Majarrabna 'alaika kadiban." Kami belum pernah mendapati suatu kedustaan apapun terhadap engkau. Iya. Jadi subhanallah, mereka tahu kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika tahu bahwa Nabi yang memanggil berkumpul semua. Iya. Karena Nabi berkata, ini nadirul lakum baina yaday adabin syadid." Sungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan terhadap kalian di depan siksaan yang sangat pedih. Ya. Dan di antaranya ini yang beliau sampaikan sebagaimana yang di di depan kita ini sebagaimana hadir di depan kita ini. Iya. Maka Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisy" atau kalimatan nahwaha. Wahai sekalian orang-orang Quraisy. Ya ma'syar itu bermana sekelompok orang atau jamaah Iya. Dari manusia, itu masyar namanya. Wahai orang-orang Quraisy. Atau ucapan yang semisal dengannya. Ucapan yang semisal dengannya. Ya, maksudnya beliau memanggil dengan panggilan umum terhadap orang-orang Quraisy. Ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Kata beliau, tebuslah diri di kalian dari siksaan Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah. Dalam sebagian riwayat, angkidu anfusakum minan nar bebaskan diri-diri kalian dari api neraka. Di riwayat yang lain, ishtaru anfusakum minan nar. Tebuslah diri-diri kalian dari api neraka. Iya. Jadi maksudnya di sini iya. Tebuslah diri-diri kalian dengan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, nya dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau sudah menyampaikannya. Dan beliau tegaskan la ughni ankum minallahi syai'a. Sesungguhnya saya tidak bisa mencukupi kalian dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi saya tidak bisa menolak adab dari kalian, tidak bisa menolak siksaan dari kalian. Baik. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sukunya secara umum, orang-orang Quraisy. Lalu beliau memanggil orang-orang terdekatnya. Ada tiga di sini yang dipanggil. Al-Abbas, paman beliau, Sofia, bibi beliau, dan putri beliau sendiri Fatimah. Abbas, Ibn Abdul Muttalib, Sofia, Amma, Rasulullah SAW dan Fatimah bintu Muhammad. Nah, kalau di bahasa Arab itu bisa dibaca ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, bisa dibaca ya Sofiyatu ammata Rasulillah dan bisa dibaca ya Fatimah binta Rasulillah. Bisa dibaca begitu. Tapi saya juga dibaca ya Abbasa di fathah. Ya Abbasa ibna Abdul Muttalib. Ya Safiyata ammata Rasulillah. Ya Fatimata binta Ya, jadi namanya bisa dua harokat, bisa di domba, bisa di apa? Di fathah. Adapun ibna ammata binta ini semuanya di fathah. Hanya saja menurut Imam Nawawi bacaan dengan fathah itu lebih fasih. Menurut Imam An Nawawi bacaan dengan fathah lebih apa? Lebih fasih. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'an. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu sama sekali di hadapan Allah. Iya. Dia mulai dulu dari pamannya. Kemudian yang kedua Beliau memanggil bibinya, wahai Safia, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Safiyata, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. Sungguhnya aku tidak bisa mencukupimu atau membela dirimu di hadapan Allah. Kala itu beliau panggil putrinya, ya Fatimah binta Muhammad. Wa Fatimah, putri Muhammad. Ya, salini mimma li ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Mintalah harta kepadaku sebagaimana keinginanmu. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi atau membela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini Abu Hurairah mengabarkan apa yang dilakukan oleh Nabi ketika turun perintah wandir asyiratakal aqrabin. Beliau kumpulkan kaumnya, keluarganya yang terdekat. Beliau panggil orang-orang Quraisy, pamannya, bibinya, putrinya bahwa beliau tidak bisa menyelamatkan mereka, membela mereka di hadapan Allah. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah dengan tauhid, beriman kepada Allah dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sisi pendalilan dari hadis oleh penulis rahimahullahu taala di sini sangat jelas sekali ya. Sangat jelas bantahan terhadap kesyirikan kepada kaum musyrikin yang mereka bergantung kepada orang-orang salih. Ya. Bergantung kepada orang-orang salih. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa diri beliau tidak bisa mencukupi keluarganya yang terdekat. ya Perkara ini di tangan Allah Subhanahu wa taala maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iya. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Baik. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin terhadap kesyirikan mereka bergantung kepada makhluk dalam menunaikan hajat dan keperluannya pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat bahwa tidak boleh meminta kepada manusia kecuali apa yang dia mampu saja. Ya, karena itu terhadap putrinya Fatimah, Nabi berkata, mintalah dari hartaku. Itu kan kemampuan beliau. Kalau harta nggak apa-apa, saya mampu. Minta dari hartaku apa yang kau inginkan. Tapi yang lainnya, la ugni anki minallahi syai'an. Aku tidak bisa mencukupi engkau sama sekali. Dan terdapat di dalam hadis ini juga kesegeraan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan perintah dan menyampaikan risalah. Ketika turun ayat wa andir asyiratakal akrabin langsung beliau kumpulkan keluarganya iya dan ini kesegaraan beliau sallallahu alaihi wasallam panutan di dalam hal tersebut iya panutan dan para nabi panutan di dalam hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasyin. semuanya para nabi itu mereka berlomba-lomba kepada kebaikan. Dan mereka berdoa beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut, penuh harapan. Dan mereka adalah orang yang khusyuk terhadap kami. Nah, itu para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Ada di dalam hadits. Eh, Abu Harith Al Ash'ari radhiyallahu taala anhu dalam kisah yang panjang di Musnad Imam Ahmad dan selainnya ketika Allah memerintah Nabi Yahya bin Zakaria dengan lima perintah Nabi Yahya waktu itu terlambat menyampaikan perintah tersebut kepada kaumnya maka didatangi oleh Nabi Isa dia tanyakan kenapa terlambat atau biar saya menyampaikannya Kata Nabi Yahya, tidak. Saya khawatir kalau engkau menyampaikannya, maka akan turun siksaan terhadapku. Maka beliau pun segera. itu sifatnya para nabi. Maka setelah menceritakan itu, Nabi berkata, dan saya juga diperintah oleh Allah menyampaikan kepada kalian lima perkara. Menyampaikan lima perkara. Nabi Yahya diperintah menyampaikan lima hal kepada Nabi juga. Jadi Nabi ceritakan tentang hal tersebut dan beliau sampaikan perkaranya dalam hadis tersebut. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa yang menyelamatkan dari api neraka itu adalah keimanan dan amalan salih. Bukan sekadar nasab. Bukan sekadar nasab, garis keturunan, atau nisbat kepada orang-orang tertentu. Ya. Ini banyak manusia salah paham di situ. Ya, tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah bahwa ahlul bait itu dia punya kedudukan dan punya keutamaan. Dan tidak ada yang lebih banyak menulis tentang keutamaan Ahlul Bait dan mengumpulkan hadits-hadits sahih tentang hal tersebut melebihi ahli sunnah. Tapi mereka bukan orang-orang yang ekstrim terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait itu nasabnya bermanfaat kapan? Kalau dia taat kepada Allah dan ikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun kalau dia menentang syariat Allah, nasabnya tidak akan bermanfaat. Perhatikan anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh ikut dakwah Nabi Nuh atau tidak? Tidak. Begitu sudah banjir bandang, dia naik tempat tinggi. Ya. Dipanggil oleh Nabi Nuh, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Apa katanya? Sa'awi ila jabalin ya asimuni minal ma. Saya akan naik ke gunung yang menyelamatkan saya dari air. Maka Nabi Nuh mengingatkan, la asimal yawma Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Ya, illa rahim kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dipisahkan antara keduanya oleh ombak, akhirnya dia tenggelam. Jadi anaknya Nabi Nuh tenggelam di atas apa? kathiran tidak ikut agama ayahnya. Ya. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah. Inna ibni min ahli. Sungguhnya anakku dari keluargaku. Maka Allah berfirman, "Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Sungguhnya dia itu bukan dari keluargamu, diputus hubungan kekeluargaannya karena tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Karena itu nasab kepada ahlul bait ya dan ahlul bait yang ada sekarang itu itu nasab dari keturunan Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Iya. Dari Al Hasan. Karena dimaklumi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup. Iya dan terus berlanjut. Yang ada itu Al Hasan dan Al Husain. Al Hasan Al Husain itu itu dihukum anak Nabi. Karena Nabi telah berkata tentang Al Hasan inna ibni hada sayyid sesungguhnya ibni anakku ini. Jadi posisinya ini hukum syar'i disebut oleh para ulama. Jadi sama seperti anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ahlul bait yang disebut. Baik. Ketika turun ayat di surah Al-Ahzab tentang Ahlul Bait yang asal penggunaan Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi. Maka begitu definisi Ahlul Bait lebih luas daripada itu, maka Nabi panggil juga Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain. Lalu Nabi berkata mereka ini adalah Ahlul Baitku juga. Iya. Baik. Jadi Ahlul Bait itu dia punya dari keutamaan, dimaklumi. Tapi kalau dia tidak mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, maka nasab tidak akan bermanfaat. Jelas ya, nasab tidak akan bermanfaat. Tapi kalau ahlul bait, dia adalah seorang yang di atas sunnah, menjalankan dari sunnah kakek mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dihormati dengan dua hal, sebagai ahlul bait dan sebagai orang yang menjalankan sunnah. <clears throat> Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang paling berhak terhadap Rasulullah itu adalah orang yang taat kepada beliau dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kerabat beliau maupun selain kerabat beliau. Dari kerabat beliau maupun selain kerabat beliau. Iya. Dan hadis ini juga penegasan ya bahwa Sebatas kerabat dengan Rasulullah itu tidak bermanfaat. Kecuali dengan keimanan, amalan salih dan akidah yang benar. Akidah yang benar. Baik. Jadi ini sudah selesai beberapa ayat dan beberapa hadis. Dijelaskan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kesimpulannya ayat-ayat dan hadis-hadis ini adalah dalil-dalil kuat bukti-bukti yang terang dan argumen yang sangat jelas yang menerangkan tentang batilnya kesyirikan. Sekaligus argumen yang kuat menunjukkan bagaimana tauhid itu. Saya simpulkan ya dari seluruh dalil yang ada dari hujah tentang tauhid di situ dan hal yang menunjukkan batilnya kesyirikan satu ya dari ayat-ayat itu kelihatan bagaimana penetapan tauhid rububiyah tauhid uluhi uh, tauhid asma was sifat. ya, Yang kalau seorang menetapkan rububiyah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu satu. Kemudian yang kedua terdapat di dalam dalil-dalil yang disebut oleh penulis batilnya kesyirikan Ya, batilnya kesyirikan. Karena makhluk itu disifatkan dengan sifat kefakiran, tidak mampu, mati, ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang sudah berlalu. Ya, dan ini bukanlah sifat seorang yang layak disetarakan, dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya. Dari dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, beliau juga terluka di perang Uhud. Ya, patah dari gigi taring beliau. Padahal beliau adalah makhluk yang paling afdal tidak bisa membela dirinya sendiri dan para sahabatnya. Menunjukkan bahwa mereka yang kaum musyrikin yang berdoa kepada wali-wali orang-orang salih menunjukkan batilnya kesyirikan mereka. Iya. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang dipandang oleh Nabi paling banyak menyakiti nabi dan kaum mukminin. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memberi hidayah kepada orang-orang yang didoakan oleh nabi itu. Mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum." Kamu tidak punya perkara apapun mencampuri urusan tentang mereka. Iya. Baik. Terdapat juga di sini dari dalil tauhid dan bukti batilnya kesyirikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu mengaminkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang salat. Ini para sahabat penghulu orang-orang salih wali-wali Allah Bersamaan dengan itu, ya dimaklumi bahwa yang didoakan justru mereka masuk ke dalam Islam. Baik. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kerabatnya, ya, dan keluarganya, kabilahnya, bahwa beliau tidak memiliki tidak mampu untuk membela mereka, mencukupi mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi kalau terhadap Nabi saja sudah terputus semuanya, bagaimana pula terhadap yang lainnya? Baik. Jadi itu beberapa kesimpulan dari apa yang telah kita paparkan dari dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, kita baca masail yang terkandung di dalam bab ini. Dalam bab ini disebutkan oleh penulis rahimahullah ada 13 pembahasan. Kata beliau fihi masail. <clears throat> Terdapat masail. Beberapa pembahasan. Al-ula yang pertama tafsirul ayatain, tafsir dua ayat. Tafsir dua ayat yang mana dimaksud? Hmm? pada bab ya ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una ha ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun baik jadi di situ pada ayat sudah kita terangkan ya terdapat pengingkaran ya terhadap siapa yang beribadah kepada sembahan apapun. Karena sembahan yang mereka ibadahi itu sembahan yang mereka ibadahi itu tidak bisa mencipta bahkan mereka adalah makhluk tidak mampu menolong orang yang menyembah mereka bahkan menolong diri mereka saja mereka tidak mampu itu ayat yang pertama ayat yang kedua Hah? Eh? Walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min kitmir. Ini sudah kita terangkan batilnya segala peribadatan kepada selain Allah. Mereka tidak memiliki kitmir. Ya. Kitmir saya dia tidak punya kekuasaan sebesar kitmir. Terus wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau mereka berdoa tidak bisa didengar doanya. Walau sami lakum. Kalau mendengar tidak bisa dia kabulkan. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat akan kafir terhadap kesyirikan mereka. Baik ini dua ayat. Disebut oleh penulis. Ats-tsaniyatu qissatu Uhud. Yang kedua, masalah yang kedua tentang kisah perang Uhud Ya, ini perang yang maksudnya Nabi di situ terluka. Patah gigi tarim beliau. Dan terbunuh siapa yang terbunuh dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan di yang terbunuh ada paman beliau di situ. Hamzah bin Abdul Muttalib yang sangat dicintai oleh Nabi. Ada beberapa sahabat yang mulia, Musab bin Umair dan selainnya. Ya, ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi mereka tidak bisa menolak bahaya dari diri mereka dan dari kawan-kawan mereka. Dari kawan-kawan mereka. Makin menunjukkan bahwa perkara itu hanya milik Allah saja. Dan menunjukkan batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang salih. Nah, Baik. Itu subhanallah ya, kadang sebagian orang yang masyarakat itu dia kadang ada niatnya bagus, asal niatnya. Tapi setelah itu berlebihan. Asal niatnya kadang dia muliakan orang yang berilmu. Karena ilmu yang dia sandang nah, di sudut ini bagus. Tapi tatkala dia berlebihan, Ya. Berlebihan bergantung hatinya dengan makhluk ah, ini sudut yang membahayakan apa? Membahayakan tauhid. Karena itu seorang yang bertauhid harus pandai dia bedakan antara ini dan itu. Antara ini dan itu. Iya. Baik, minta didoakan tidak ada masalah seorang minta didoakan. Sebagaimana sudah kita terangkan. Tapi kalau dia berdoa langsung, itu lebih afdal atau tidak? Lebih afdal. Iya. Lebih utama. Nah, ini jenjang-jenjang namanya di dalam kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan tauhid itu akan nampak jalan itu, yang mana yang merupakan tauhid, yang mana yang merupakan kesyirikan, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan. Nah, itu bisa dia bedakan. Ini pentingnya pembahasan-pembahasan tauhid. Baik. satu yang ketiga kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi shalah. Dua kunut penghulu para rasul. Siapa penghulu para rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu di belakang beliau para penghulu wali Allah. Siapa para penghulu wali Allah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh umat Islam ini tidak ada yang lebih afdal daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi mereka. Dan di antara seluruh sahabat para Nabi dan para Rasul tidak ada yang lebih afdal daripada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi itu ada sahabat-sahabatnya. Dan ada hawarinya. Ada hawarinya, pembela-pembelanya. Tapi tidak ada yang lebih afdal daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mereka adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka para sahabatnya juga adalah penghulu para wali. Jelas ya? Baik. Jadi kalau di masa ini ada dikatakan wali dia punya karoma karoma lebih hebat dari sahabat Ya. Maka ini kata karoma kadang perlu dikasih tanda petik. Ya, kadang seperti itu. Jangan berlebihan ya. Terus adanya karoma pada seorang itu bukan bukti bahwa dia itu lebih wali daripada yang lainnya. Bukan bukti. Sekarang saya mau tanya, yang mana yang lebih afdal, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya kan? Siapa yang lebih banyak karomahnya? Umar. Dan nah, itu kelihatan dalam sejarah, dalam hadit-hadit. Ya. Jadi banyaknya karomah tidak menunjukkan bahwa dia lebih apa? Lebih afdal. Ya, sebab karomah itu kadang Allah berikan kepada seorang hamba karena hamba ini perlu untuk ditolong. Iya. Perlu untuk ditolong. Jelas ya? Karena itu orang-orang salih ketika terlihat karoma yang seperti itu, mereka tidak tertipu. Tidak tertipu. Saya pernah ceritakan ya kisah seorang alim itu ya yang duduk di mana? Di majelis. Tiba-tiba ada kambing kambing gunung yang turun. Iya. Bayangkan nih kambing gunung yang biasa lompat-lompat di gunung itu, lihat dia turun dari gunung. Jalan. Duduk bersimpu di depannya. Ya. Dia majukan kepalanya begini seakan-akan siap disembelih. Nah, ini kalau bahasa kita karoma ini. Karoma wali. Ya. Maka melihat hal tersebut beliau gemetar. Berubah wajahnya. Murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, ada apa?" Kata Syekhnya, saya tadi sebelum mengajar itu saya berkata di dalam diri saya, andai kata hari ini saya makan daging kambing seperti ini. Itu dia ucapkan di mana? Di hatinya. Dan sekarang kambingnya betul-betul ada di depannya. Ya. Kalau kita masya Allah ini, alhamdulillah. Ya. Kan begitu. Dia nggak gemetaran. Apa yang beliau pikirkan? Saya khawatir ini adalah kebaikan Allah segerakan untuk saya di dunia, saya tidak diberi lagi di akhirat. itu baru orang yang berilmu, cara berpikirnya. Beda cara memandangnya. Jelas ya? Jadi orang-orang yang apa namanya diberi ilmu itu itu tidak mesti dari sisi keutamaan keutamannya nanti dia karomah ada karomahnya Durus dia lebih utama daripada yang lainnya? Belum tentu seperti itu. Baik, belum tentu seperti itu. Ini juga belakangan nih orang-orang. Yang penting kalau dia mau naikkan ratingnya, dia cerita saya, saya ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Ya. Ketemu dengan Nabi di dalam mimpi. Itu belum ditanya. Yang kamu lihat itu kayak bagaimana modelnya? Harusnya kan ditanya kan? Ya. Kalau dia berkata ketemu dengan Nabi dalam mimpi, semua orang bisa seperti itu. Terus ketemu dengan Nabi dalam mimpi, apa yang dia lihat? Nah, itu tidak menambah masalah, tidak tidak ada urusannya dengan masalah keimanan, masalah ketakwaan dia wali atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Tidak ada hubungannya. Jelas ya? Nah, ini harus dipahami. Ini kaidah dalam beragama. Jangan sampai seorang itu ditunggangi oleh syaitan. Ya. Tidak ada itu di dalam pembahasan ilmu. Ada namanya si syekh ini lebih diterima ucapannya gara-gara dia pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu tidak ada dalam buku manapun disebutkan dari buku-buku agama. Cuma datang orang belakangan, akhirnya dia sematkan untuk dirinya hal yang seperti itu. Ya, Nah ini juga ceritanya apa hubungannya dia cerita di depan orang. Saya ketemu dengan Nabi begini dan begitu. Kenapa tidak dia simpan cerita itu untuk dirinya sendiri? Dia simpan untuk dirinya cerita itu dia simpan untuk dirinya sendiri. Baik. Nah ini semakin banyak ya saya lihat belakangan ini dari luar maupun dari dalam negeri produk-produknya beraneka ragam. Ya. Nah ini dari kemungkaran yang harus diingatkan. Baik. Ada juga yang pernah mimpi katanya. Dia mengajar terus hadir di depan dia ada Khalid bin Walid, ada fulan fulan, para sahabat hadir depannya. Oh, masya Allah. Ya. Ini orang dari dai-dai yang memberi fatwa tentang pemilu, memberi fatwa tentang pemberontakan, memberi fatwa macam-macam. Nah, jadi begitu cara dia mendongkrak rating dia. Nah, itu gaya sebagian orang sekarang ini. Jadi tren. Ya, makanya kalau ingin tren, ya cerita aja. Saya ketemu Nabi. Ah, naik ratingnya nanti. Nah ini naudzubillah ya. Ini dari tipu daya syaitan. Baik. Yang keempat sekarang. Ar-Rabi'ah Annal mad'uwa alaihim kuffar yang keempat yang didoakan dengan keburukan adalah kaum kafir. Iya. Maksudnya kaum kafir pada waktu itu yang didoakan. Iya. Jadi sini penulis ingin menerangkan ya. Jadi yang didoakan oleh Nabi itu bukan Muslim, sehingga dua Nabi tidak diterima. Tapi yang didoakan oleh Nabi adalah siapa? kaum kufar. Iya. Kafir yang bagaimana? Ah, ini bukan kafir sembarangan. Ada lagi yang kelima. Kata beliau, al-khamisatu annakum fa'alu asya'a la yaf'aluha ghalibul kuffar. Minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi. Wa minha at-tamthilu bil qatla ma'annahum banu ammihim. Iya. Baik. Jadi yang ke lima mereka ini telah melakukan sejumlah hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang kafir. Kafir, tapi bukan kafir sembarangan. Dia punya dari bentuk pelanggaran lebih daripada kafir-kafir yang lainnya. Apa bentuknya? Dia melukai nabi mereka. Nah, ini bukan hal yang kecil ya. Sudah melukai siapa? Nabi yang diutus ke tengah mereka. Ya, mereka berusaha untuk membunuh nabinya. Sudah berulang kali berusaha ingin membunuh nabinya. Ya, ini orang-orang kufar Mekah. Kemudian di antara kesalahan yang mereka lakukan juga ya mereka melakukan mutilasi terhadap korban yang mereka bunuh. Padahal yang terbunuh itu itu sanak famili mereka. Tapi dimutilasi subhanallah, dipotong hidungnya, telinganya. Ya seperti dimaklumi ya kisahnya Hamzah radhiyallahu taala anha di belah terus dimakan apa namanya jantungnya. Nah, ini kan hal-hal dilakukan oleh kaum kufar. Tapi bersamaan dengan itu, poin yang keenam, Anzalallahu alaihi fi dalika laisa laka minal amri syai. Allah menurunkan firman-Nya akan hal itu Laisalah kami amri Tidak ada hak sedikit pun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Jelasnya? ya? kalau Nabi saya di kondisi yang seperti itu. Beliau adalah Nabi yang mengaminkan di belakangnya para sahabat, penghulu para wali. Yang didoakan orang kafir. Kafirnya yang betul-betul keterlaluan dengan berbagai macam pelanggaran. Tapi bersama dengan itu turun ayat. Laisalah kami minal amri syai'un. Nah, ini betul-betul menunjukkan batilnya kesyirikan. Batilnya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk, apakah dia wali, orang salih, para nabi, para malaikat, siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, asadi satu Uh, baik, yang ke tujuh berarti sekarang. Yang ketujuh, as-sabi'atu. Qauluhu au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Fataba alaihim. Fa'amanu. Nah, ini yang ketujuh ya. Firman Allah atau Allah menerima taubat mereka atau menghadap mereka hingga Allah mengampuni mereka dan mereka pun beriman. Jadi yang terjadi adalah apa? Mereka mana? Diberi taubat sehingga masuk Islam, beriman kepada Allah. Bahkan diantara mereka yang didoakan langsung oleh Nabi disebut namanya itu salah satu dari tiga orang sahabat ini itu ada yang mati syahid ada yang mati syahid iya baik kemudian yang kedelapan al kunutu fin nawazil yang kedelapan tentang kunut nazilah ini penjelasan tentang syariatnya ya bolehnya kunut nazilah tapi tadi saya sebutkan bahwa ini dengan syarat apa? Hah? Dianjurkan oleh pemerintah atau pemerintah yang meminta untuk kunut nazilah. Iya. Baik. Yang kesembilan. atasi atu. Yang kesembilan, tasmiyatul mad'ui alaihim fi bi asma'ihim wa abaihim tentang penyebutan nama orang yang didoakan dengan keburukan dalam sholat dengan menggunakan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka disebutkan namanya ya Sofwan bin Umayyah Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham disebut dengan nama ya dan nama ayahnya ya radhiyallahu anhu baik itu menunjukkan bolehnya. Al-ashiratu la'nuhul muayyan fil kunut. Ya, yang ke-10 tentang laknat terhadap seorang tertentu dalam kunut. Iya. Laknat terhadap seorang tertentu di dalam kunut. Baik. yang menunjukkan tentang apa namanya bolehnya hal tersebut. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, hanya saja turun teguran kepada nabi ya akan hal ini. Baik. Dan ini terkait dengan orang-orang yang kafir ya, yang disebut Adapun seorang mukmin, mukmin itu tidak boleh dilaknat pada personnya. Ya, misalnya dikatakan kamu laknat Allah. Semoga Allah melaknatmu. Nah, itu tidak dilakukan pada seorang muslim dan mukmin. Karena itu dalam hadis uh, eh, Abdahak Ibn Sabit radhiyallahu taala anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda "Walaknul mu'min kakatlihi melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya seperti membunuhnya nah, ini yang dilanatkan orang kafir di sini yang ke sebelas ya al hadiyata asharata kisatuhu sallallahu alaihi wasallam lama nazala wa andir ashiratakal aqrabin kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau dan berilah peringatan kepada keluarga sanat kerabatmu yang terdekat. Ya, ini juga satu pembahasan penting ya. Dan Ini indahnya pembahasan kitab tauhid ini. Ya. Karena itu dalam menguraikan buku ini saya nggak terlalu tergesa-gesa membacanya ya. Karena ini penting untuk membangun pondasi-pondasi ilmiah pada seorang penuntut ilmu. Ya. Kalau mau belajar mendalam dari setiap poin yang disebut oleh Syekh itu dijadikan tema ceramah saya. Jadikan pembahasan apa? Jadikan satu tema pembahasan. Maka akan meluas di situ pembahasan dari satu tema. Misalnya seorang berbicara 30 menit hanya khusus tentang bagaimana keadaan Nabi ketika turun firman Allah wa andir asyiratakal akrabin. Maka itu dia bisa banyak bahas sudut pembahasan di situ. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini itu penting bagi seorang ahli tauhid, apalagi di masa sekarang ini. Kesyirikan banyak terjadi, pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka seorang maka umat ini perlu kepada para penuntut ilmu itu menguasai dalil-dalil. Ya, kuat hujahnya, dia bisa masuk kepada manusia memperbaiki dari arah yang diperlukan, dari tempat yang pas dan cocok. Baik. Kemudian yang kedua belas. Athaniyata asyarata. Jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadal amr. Bihaitu fa'ala manusia bisababihi ilal junun. وكذلك لو يفعله muslimun الآن kata beliau kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Padahal beliau melakukan suatu perbuatan hingga karena perbuatan itu beliau dituduh gila. Begitu pula jika seorang muslim melakukannya pada saat ini. Jadi waktu itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketika beliau naik ke atas gunung berteriak ya sabaha eh, itu kan biasanya memang dilakukan serius itu kalau di kalangan orang Arab dia naik ke atas gunung dia berteriak, ya sobaha, itu peringatan kepada seluruh penduduk kampung. Itu datang. Karena ini Nabi Muhammad tidak pernah dikenal dengan kedustaan. Orang Quraisy begitu dengar langsung kumpul semuanya. Ya. Maka Nabi menyampaikan hakikat beliau berdiri di situ. Bahwa beliau betul memberi peringatan kepada mereka. Sebagai pemberi peringatan di depan siksaan yang yang pedih. Dan beliau jalankan perintah Allah di dalam hal itu. Jelas ya? Semuanya tetap sebagaimana keadaannya dan sebagaimana hakikatnya. Tidak ada yang berubah. Tapi apa yang terjadi? Ya. Abu Lahab waktu itu berkata, "Tabban laka alihada jaba'tana." Kata Abu Lahab, "Celakalah engkau Nabi Muhammad. Karena ini kamu mengumpulkan kami." Ya. Nah, itu ucapan Abu Lahab. Maka turun satu surah penuh untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abu Lahabin wa tab sampai akhir surah. Jelas ya? Dan terdapat bagaimana pembelaan Allah terhadap Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula siapa yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dikhawatir Iya, dia pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa in alaihi fa'inna fa Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihu al-mu'minin. Itu selalu seperti itu. Ada Allah maulanya, Jibril dan orang-orang salih dari kaum mukminin. Orang-orang salih dari kaum mukminin. Baik. Yang ketiga belas dan yang terakhir Kata penulis rahimahullahu taala Baik ini beliau katakan nanti kata seorang muslim melakukan seperti itu sekarang dia juga akan dianggap apa? Seperti orang gila juga. Coba kalau ada yang melakukan seperti itu dia kumpulkan orang. Ya, dia berucap seperti itu. Nah, baik. Asalisa ta'asyrata. قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين Kata beliau rahimahullahu taala sabda beliau kepada kerabat yang jauh dan dekat. Ya, la uguni angkum minallahi syai'an. Sedikit pun saya tidak memiliki kuasa atasmu daripada Allah. Tidak bisa membela kalian. Dan sabda beliau kepada putrinya, wahai Fatimah, putri Muhammad, tidaklah saya memiliki kuasa sedikit pun atasmu daripada Allah. Jadi apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan hal tersebut, sementara beliau ini adalah penghulu para rasul, bahwa beliau tidak berkuasa sedikit pun atas penghulu wanita di atas jagat raya ini. Ya Sayyidu Nisail Alamin. Siapa itu? Fatimah. Karena Fatimah pada hari kiamat beliau adalah pemimpin perempuan di mana? di sorga. Iya. Jelas ya? Jadi ya, kalau dia pemimpin perempuan di sorga, maka dasarnya dia adalah pemimpin perempuan di mana? Di dunia. Jadi terhadap pemimpin perempuan di sorga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berucap seperti itu. Dan seorang siapapun dia itu meyakini bahwa Nabi itu tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali kebenaran. Ya. Jadi kalau sudah diperhatikan ini, kemudian dia lihat, dia perhatikan segala hal yang terjadi pada tokoh-tokoh kaum muslimin di masa ini. Apa yang terjadi di hati orang-orang khusus dari manusia di masa sekarang, maka akan tampak apa itu tauhid dan bagaimana keterasingan agama. Ya, sekarang ini kalau ada orang yang menyampaikan tauhid dengan benar dianggap asing. Kebanyakan manusia menganggapnya aneh. Padahal dalil-dalilnya sangat terang. Ya. Tuntunannya sangat jelas. Nah, itulah fitnah di akhir zaman ini. Masyaallah lana wa lakumul afiyah. Baik. <clears throat> Maka di sini tanpa ya pentingnya seseorang itu untuk memperdalam tentang tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berpaling dari segala bentuk kesyirikan dan perkara-perkara yang bisa menodahi dari tauhid. Baik, selesai bab yang ke 14. Berikutnya bab yang ke-15. Berkata penulis rahimahullahu taala Babu qaulillahi taala Bab firman Allah taala Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir Bab firman Allah taala sehingga apabila rasa takut dari hati para malaikat telah dihilangkan. Mereka bertanya, apa yang di apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian? Mereka pun menjawab perkataan yang benar. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Ini sekarang penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang bagaimana tauhid itu. Bagaimana hakikat dari tauhid, argumen kuatnya tauhid, serta dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Ya. Kalau bab-bab sebelumnya itu membahas bagaimana kedudukan makhluk selain daripada Allah. Terus disinggung bagaimana kedudukan Nabi Muhammad, penghulu para nabi dan para rasul. Sekarang penulis menjelaskan bagaimana para malaikat. Ya. Para malaikat itu ya mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, sangat takut kepada Allah. Kalau keadaan mereka seperti ini, ya terhadap Robnya, maka yang lainnya kira-kira bagaimana? Yang lainnya kira-kira bagaimana? Baik. Jadi ini diantara eh, argumen yang menunjukkan tentang kuatnya tauhid, bahwa tauhid itu hanya milik Allah. Seluruh makhluk selain daripada Allah termasuk malaikat adalah hamba-hamba Allah, fakir kepada Allah, ya hamba-hamba yang lemah semua perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini diterangkan tentang para malaikat. Ya. Ya kalau saya simpulkan perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya itu ada dua ya, dua perbedaan. Kalau di bab sebelumnya itu dijelaskan seluruh makhluk selain daripada Allah itu sangat lemah. Di antaranya penghulu para nabi dan para rasul Nabi Muhammad. Dia tidak memiliki sesuatu apapun. Nah, di bab ini sama diterangkan juga seluruh makhluk selain daripada Allah adalah lemah, tidak memiliki apa-apa. Di antaranya adalah para malaikat juga lemah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau bab sebelumnya itu penjelasan makhluk Allah yang paling mulia dari penduduk dunia. Kalau bab ini makhluk Allah yang paling mulia dari penduduk langit. Semuanya adalah lemah. Maka ini bukti menunjukkan batilnya kesyirikan. Dan bukti menunjukkan wajibnya bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini susunan penulis tartibnya luar biasa ya. Apalagi kalau kita baca ayat sebelum ayat ini. Ini kan pertengahan ayat ya. Saya sudah bacakan tadi. Ayat 22. Qul ladzina alladziina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh وما لهم منهم وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير ya makanya ayat memutus kesyirikan sampai ke akar-akarnya ya sampai kepada akar-akarnya. ladina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang berbuat kesyirikan. Berdoalah kalian, berseru kepada siapa yang kalian anggap sebagai sembahan selain daripada Allah. Maka yang kalian sembah itu pasti satu mereka tidak memiliki kekuasaan apapun sedikit sebesar darah pun dari kekuasaan di langit dan di bumi. Satu. Yang kedua, mereka tidak memiliki saham, andil di dalam penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, Allah tidak ada memiliki satu pembantu pun, pelayan pun di tengah mereka. Dan yang keempat, syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali siapa yang Allah kehendaki. Jadi empat sudut sudah terputus semuanya. Ya. Menunjukkan bagaimana dalamnya tauhid itu. Lalu diingatkan tentang malaikat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sampai ketika telah dihilangkan al-faza, rasa takut dari hati-hati mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa para malaikat itu punya hati-hati. Ada hati mereka para malaikat. ya Jelas ya? Ada hati mereka. ya kalau ada yang mengatakan bahwa malaikat ini kayak robot saya, superinta begini, begini, seakan-akan dia tidak berakal. ya. Ini dari pendapatnya ahlul bidah. Di kadang ada sebagian ahlul bidah berkata seperti itu ya, manusia itu diberi akal, mereka tidak diberi apa? Tidak diberi akal. Jadi beri hati, hati itu itu yang dipakai berakal. Ya. Lahum kulubun kan disebutkan kan lahum kulubun la ya'kiluna biha di sebagian ayat la yafqahuna biha. Jadi hati dipakai berakal, dipakai memahami. Dipakai memahami. Jelas ya? Baik. Tapi itu sering kita dengar ya kadang di sebagian mimbar Jumat ada khatib-khatib ya. Karena dia mengambil sumber pengambilan ilmunya itu tidak jelas. Ada yang masuk dari arah pemahaman tasawuf, ada yang masuk dari pemahaman asyariah, ada yang masuk dari pemahaman mu'tazilah, macam-macam. Tapi kalau dia berdalil dengan ayat-ayat, nah ini ayat-ayatnya. Jadi para malaikat itu memiliki hati-hati. Ya, dan pada hari kiamat memang yang selamat adalah siapa yang memiliki hati yang selamat. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak ada harta maupun anak-anak yang bermanfaat. Kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Ah, ini qalbun salim namanya. Iya. Subhanallah. Baik. Jadi ketiga rasa takut itu sudah dicabut dari hati para malaikat. Akan datang nanti ya hadit. Bagaimana kondisi para malaikat itu ketika turun wahyu. Allah berfirman sesuatu. Iya akan dibawakan oleh Syekh hadith yang menafsirkan ayat. Hadith yang menafsirkan ayat. Ya begitu rasa takut sudah diangkat dari hati-hati mereka. kalau mada qala rabbukum. Maka mereka pun berkata kepada sebagian yang lainnya, mada qala rabbukum? Ya, apa yang telah difirmankan oleh Rob kalian? Maka sebagian yang lainnya menjawab, Qalul haqqa. Mereka berkata bahwa Allah berfirman yang hak. Berfirman, berucap, berkata dengan perkataan yang hak, yang maha benar. Iya. Yang maha benar. Baik. Wa huwal aliyu dan dialah yang maha tinggi. Al Ali ya. Al Ali artinya maha tinggi. Dalam Al-Quran itu ada nama Al-Ali, ada nama Al-A'la, dan ada nama Al-Muta'ali. Ini tiga nama semuanya dari kata apa? Al-Ulu. Yang maha memiliki ketinggian. Yang maha memiliki ketinggian. Al-Ulu itu terbagi menjadi tiga. Ketinggian Allah terbagi menjadi tiga. Ada ulu al-qahar. Dada ulu al-qadar. Dada ulu ad-dat. Yang pertama ulu al-qahar. Ketinggian penaklukan. Jadi yang maha menaklukkan. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Mada yang kedua dari ulu adalah ulu al-qadar. Maha tinggi kadarnya, kedudukannya, keagungannya, kebesarannya. Tidak ada lebih tinggi dari kebesaran Allah. Dan yang ketiga. Dan yang keempat, ulu ad-dat, maha tinggi datnya. Maha tinggi datnya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Iya. Dia berada di atas langit, beristiwa di atas arsnya. Itu ulu adat. Dari tiga jenis ulu ini, semuanya diakui oleh ahlul bidah. Kecuali satu. Apa itu? Ulu adat. Ini yang banyak ahlul bidah menyimpang di situ. Jelas ya? Padahal ketinggian Allah dari sisi datnya ditunjukkan oleh banyak dalil. Ibnul Qayyim mengatakan dalil tentang ulu Allah di atas langit itu ada sekitar 2000 dalil yang menunjukkannya. Iya. Jelas ya? Tapi sebagian manusia kadang subhanallah nggak tahu dia baca ayat atau mereka membacanya ngantuk. Ya. Itu kan dalam Al-Quran disebutkan, misalnya di bulan Ramadan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Diturunkan itu dari mana? Hah? Dari atas ke bawah atau dari mana-mana? Nggak ada yang bilang dari mana-mana. Dari atas ke bawah itu diturunkan. Tiap hari Jumat baca Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi itu di mana? Kan di atas. Ya kan? Ini ya, sering berulang ini di sholat witir dibaca juga. Ya, di hari Jumat, di hari Id. Banyak diulangi. Jelas ya? Apalagi kalau dia baca dal-dalil yang lain. Karena itu pendalilan dalam Al-Quran itu itu ratusan ayat yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Baik. Ini namanya sifat al-ulu. Ya, orang yang mengingkarinya kadang muncul dari kejahilan. Dan kadang muncul dari hawa nafsu. Orang yang mengingkari ketinggian Allah. Dan kadang muncul dari ikut-ikutan taklid. Ya. Dan kadang muncul dari kurangnya pengagungan kepada Allah. Kurangnya pengagungan kepada Allah. Ya. Memang masa sekarang ini masa aneh-aneh saja ya. Masya Allah. Seakan-akan dia mau lebih paham bahasa Arab daripada Nabi dan para sahabatnya. Al-Quran ini sudah bahasa Arab yang fasih. Ya. Ini disepakati atau tidak? Disepakati kan? Bilisanin Arabin mubin. Dengan lisa bahasa Arab yang sangat jelas. Itu bahasa Al-Quran. Ya. Kalau sifat istiwa ada makna lain selain daripada makna yang dikenal oleh bahasa Arab, akan diterangkan oleh Nabi. Istiwa itu artinya istaula, pasti diterangkan. Tidak ada ceritanya. Seakan-akan lebih pasif dari Nabi dia. Ya. Nabi tidak tahu mana istiwa. Ya, istiwa itu ada mana lain, bisa bermana istaulah. Nah, ini ahli bidah begitu cara berpikirnya. Dasarnya apa? Kurang pengagungan kepada Allah. Kalau dia mengagungkan Allah, Allah berfirman tentang Al-Quran bilisanin Arabiin mubin. Dia terima ayat itu. Dia tidak kemanakan artinya. Nabi tidak menafsirkannya kepada para sahabat bermana istaula. Nah ada penafsiran Nabi. Karena istiwa dalam bahasa Arab itu itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim empat mana, tidak keluar dari empat mana. Bermana al-ulu, bermana al-irtifa, bermana al-istiqrar, dan bermana as-saud. Empat mana istiwa. Iya. Tidak ada mana istaula. Mana berkuasa. Jelas ya? Karena itu yang menafsirkan istiwa bermana istaula ini dibantah Ibnu Al-Qayyim dalam as sawaiq Al-Mursala dari 40 sisi bantahan. Menunjukkan rusaknya batilnya orang yang mengucapkan hal tersebut. Jelas ya? Sifat istiwa diterangkan di dalam Al-Quran di berapa tempat? Hmm? Di tujuh tempat dalam Al-Quran diterangkan. Ya. Semuanya dengan lafad stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arshnya. Kecuali di satu ayat di surah Toha. Ar-Rahman alal arsh istawa, Ar-Rahman di atas arshnya beristiwa. Jelas ya? Baik. Jadi tujuh tempat. Tempat yang pertama di surah Al-Araf. Tempat yang kedua di surah Yunus. Tempat yang ketiga di surah Ar-Ra'd. Tempat yang keempat di surah Toha tempat yang kelima di surah Al-Furqan, tempat yang keenam di surah As-Sajdah, tempat yang ketujuh di surah Al-Hadid. Itu tujuh tempat. Semuanya ditetapkan sifat istiwa. Sekarang apa bedanya sifat al-ulu dan sifat istiwa? Perbedaannya dari tiga sisi. Sisi yang pertama, kalau sifat istiwa itu ulu, tapi ulu khas namanya. Ulu khusus. Dia bentuk dari ulu juga. Tapi dia ulu khas. Jelas ya? Adapun ulu sudah kita terangkan tadi ada tiga, ada ulu al-qahar, ada ulu al-qadar, dan ada ulu ad dad Kalau istiwa ini ulu apa? ad dad Jadi dia ulu khusus. Satu. Perbedaan yang kedua, perbedaan yang kedua, ya. Kalau sifat Al-ulu itu dari sifat datia terkait dengan dat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat istiwa itu dari sifat fi'liya. Dari sifat fi'liya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kalau sifat al-ulu ketinggian Allah di atas langit itu dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kesepakatan ulama, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah yang masih sehat. Lima dalilnya. Tapi kalau sifat istiwa pendalilannya dari tiga saja. Dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah dan kesepakatan ulama. Andai kata Allah tidak beritahu tentang sifat istiwa, kami tidak kita tidak akan mengetahui bahwa Allah beristiwa di atas ars. Tapi kalau al-ulu beda. Beda. Buktinya apa beda? Tanya aja anak kecil. yang masih di atas fitrahnya. Anak kecil masih ada fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Tanya kepadanya, di mana Allah? Dia pasti akan menunjuk ke mana? Ke langit. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Dan ini yang membuat Abul Juwaini, Abul, Abul Mu'ari, Imamul Haramain bingung ketika ditanya oleh Al-Hamadani ya tentang sifat al-ulu kata Al-Hamadani sudah tidak usah sibukkan saya dengan ucapan kamu saya cuma pengen sesuatu di dalam hati saya kalau saya berdoa itu selalu mengarah ke atas ini mau saya kemanakan ini kan fitrah namanya maka al ini pun tercengang dengan hal tersebut sampai dia pukul kepalanya Ya. Katanya Al-Hamadani telah membuat saya bingung. Beberapa hari dia bingung memikirkan itu. Sampai dia bertobat dari pemikirannya kembali kepada jalan as-salaf. Jelas ya? Baik. Jadi ada berapa tadi perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa? Ada tiga. Kalau sifat al-ulu, eh, ya, perbedaan yang pertama istiwa adalah apa? Ulu khas. Sedangkan al-ulu dia terbagi tiga tadi. Terus yang yang kedua, kalau alulu dia sifat apa? Datia. Ya. Kalau istiwa sifat filia. Yang ketiga, kalau alulu penetapannya dari lima. Al-Quran, Sunnah, kesepakatan ulama, akal sehat dan fitrah. Kalau sifat istiwa ditetapkan dari tiga. Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama. Baik. Itu dinukil kesepakatan ya penetapan sifat istiwa. Jadi kalau ada yang mengatakan para ulama ada dua pendapat tentang sifat istiwa. Ya. itu dari dengkulnya sendiri. Dari mana para ulama beda pendapat? Nah, ini masalahnya orang-orang belakangan. Dia baca orang-orang yang keluar dari kesepakatan ulama, dia baca di buku-buku orang belakangan, terus dia simpulkan para ulama silam pendapat. Itu bukan pembahasan ilmiah. Kalau mau bahas ilmiah, caranya baca dari sumber asli buku-buku akidah itu. Buku-buku akidah itu bukan ditulis oleh orang belakangan. Ditulis oleh para ulama dari masa dahulu. Itu ada buku-buku bersanat. Disebutkan dengan riwayat-riwayatnya. Baca di situ. Kalau dapat silam pendapat, ah itu baru. Kita kasih cap jempol. Ya. Nggak mungkin ada silam pendapat di masa dahulu. Itu sepakat para ulama. Jelas ya? Sama dengan orang belakangan itu, ada yang menulis buku Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah? Nah, ini diantara buku aneh bin ajaib yang pernah saya lihat. Ya. Memperbandingkan antara madhab ahli sunnah dan madhab siapa? Syiah. Di daftar pustakanya tidak ada buku-buku asli ahli sunnah yang dia jadikan rujukan. Dan tidak ada buku-buku aslinya orang Syiah yang dia jadikan apa? Rujukan. Kalau ingin perbandingkan, baca dulu buku aslinya ahli sunnah. Harus ada rujukan dia di situ. Buku aslinya orang Syiah, baca. Ini satu aja buku asli orang Syiah, tidak ada dia kasih di daftar pustaka. Ini namanya mau menipu umat. Ya, emangnya semua orang bisa dia tipu dengan gaya seperti itu. Nah, ini dia cuma baca dari dosen-dosennya di Mesir, baca dari orang-orang ashar. Oh rupanya lagi itu orang belakangan semua. Tapi kalau mau seimbang, baca dari sumber asli mereka. Dari sumber ahli-ahli sunnah baca. Dari sumber aslinya orang Syiah baca. Baru bisa memperbandingkan. Nah, begitu caranya. Jelas ya? Nah, begitu juga di dalam metode ilmiah. Nah, itu belajar itu ada tahapannya, ada metodenya, ada caranya. Ya, ada jalurnya. Sehingga pondasi ilmu seorang penuntut ilmu itu kuat di atas pondasi dia tahu ketika dia membangun pondasi dari mana, ketika dia membantah dari mana. Ya. Ada ucapan yang keliru, ketika dia ingin terangkan kekeliruannya, dia runtuhkan kekeliruan itu dari arah mana. Itu semuanya ada ilmu ya. Itu semuanya ada apa? Ada ilmu ya. Baik. Karena itu saya anggap keliru ya kalau penuntut ilmu dia baru belajar. Ya, Kemudian dia masuk di dalam hal yang detail, ingin bantah membantah di situ pada perkara-perkara yang detail. Ini saya tidak anjurkan penuntut ilmu seperti itu. Penuntut ilmu itu tugasnya dia belajar dengan baik. Kalau ada hal yang jelas, terang, argumennya terang, nggak apa-apa dia sampaikan. Tapi kalau hal-hal detail, ya dia jangan masuk ke dalam perkara yang bukan keahliannya. Sebab kalau dia benar pun dia berdosa. Kenapa? Karena dia berucap tanpa apa? Tanpa ilmu. Dia cuma nebak-nebak saja. Baik. Jadi sini ada dua nama ya di ayat ini. Wa huwal aliyul kabir. Dialah al-ali yang maha tinggi dan al-kabir. Al-kabir artinya yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya Allah Subhanahu wa taala pada lima hal. Dia maha besar dalam rububiyahnya, maha besar dalam uluhiyahnya, maha besar dalam nama-nama dan sifatnya, maha besar dalam agama dan syariatnya dan maha besar pada ketentuan dan takdirnya lima perkara baik sisi pendalilan penulis dari ayat jelas iya ayat ini dibawakan oleh penulis sebagai judul bab beliau ingin menerangkan bahwa para malaikat ketika mereka mendengarkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala maka sedemikian rupa ketakutan mereka karena mengagungkan dan membesarkan Allah sampai mereka itu pingsan sebagaimana yang akan datang nanti di dalam riwayat begitu rasa takut sudah diangkat dari diri mereka baru mereka bertanya tentang apa firman Allah Subhanahu wa taala jadi menunjukkan bahwa malaikat juga adalah makhluk Allah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan makhluk itu bukan tempat untuk beribadah. Dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat bantahan terhadap seluruh kelompok kaum musyrikin. Ya. Yang menyembah selain daripada Allah. Apa itu malaikat? Ya, maupun yang lainnya. Kalau malaikat saja seperti ini keadaannya tidak berhak disembah, apalagi siapa yang dibawa malaikat. Kemudian yang kedua terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Bahwa Allah itu berbicara. Ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga terdapat bahwa kalam Allah bukanlah makhluk. Kalam Allah bukanlah makhluk. Kemudian yang keempat terdapat penetapan sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam ayat juga penetapan sifat al-kib, sifat al-azamah kebesaran keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat penetapan dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ali dan nama Al-Kabir. Ya. Dan terdapat bahwa kalamullah seluruhnya adalah hak, semuanya adalah kebenaran. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa malaikat itu sebagian dari mereka berbicara kepada sebagian yang lainnya. Dan terdapat bahwa malaikat juga memiliki hati-hati mereka memiliki hati. Ya wallahu taala a'lam. Baik, penafsiran dari ayat kita akan baca nanti insyaallah taala pada sesi berikutnya. Hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, ini hadis menafsirkan ayat. Menafsirkan ayat. Ya kalau ingin menafsirkan metode tafsir kan yang paling bagusnya Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Atau Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an ditafsirkan dengan ucapan para ulama yang mu'tabar dalam tafsir dari kalangan sahabat dan siapa yang mewarisi ilmu sahabat. Kemudian yang keempat ditafsirkan dengan konsekuensi bahasa Arab. Nah, ini empat metode penafsiran di kalangan ahli sunnah. Adapun menafsirkan dengan tebak-tebakan, ya Menurut hemat saya begini, ya. Menurut inisiatif saya begini. Nah ini semuanya bukan dari jalan penafsiran. Baik, selesai ya.